Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang Rahmati Allah Amin Mohon petunjuk kiat-kiat supaya zuhud pada dunia Terutama bagi yang sudah berkeluarga dan sudah terbiasa dengan hal-hal yang mewah atau berkecukupan Karena biasanya manusia terutama wanita sulit untuk diajak kembali hidup sederhana Jazakumullah khairan kathiran Ya wa iyyakum Kalau kiat-kiat tadi telah dijelaskan kan kita mengetahui kehinaan dunia sebentar dunia itu dan dunia itu nggak setia tidak ada kesetiaan di dunia antum pikir aja seandainya antum itu cari dunia dan antum kaya raya semuanya antum miliki bagaimana kesudahannya nanti kesudahannya adalah kita akan tua dan kita akan meninggalkannya untuk pergi selama-lamanya antum pikirkan ada seorang yang dia kaya raya dia sudah kerja ya, masa mudanya luar biasa, kerja sana kemari, kaya raya, miliarder. Dan sekarang akhir umurnya sudah tua karena setrum, Karena setrum, truk beberapa kali ya, truk pertama, truk kedua, truk ketiga, dan sekarang ada yang paling parah, tapi sama apa Di Ikuti roda aja, kepalanya gini, tidak bisa apa-apa. Ketika serangan truk yang awal-awal dulu itu masih sadar bisa bicara, saya sempat ke rumahnya, dia cerita, Ya Abdullah, Inilah kehidupan dunia. Inilah hasil daripada kehidupan dunia. Inilah hasil payah saya, hasil capek saya selama ini. Kerja sana kemari, punya segala-galanya, tapi nggak bisa menikmati. Makan pun ditimbang. Nasibnya berapa gram, haramnya berapa. Oh, nggak dinikmati. Ini hasil dunia. Nah biasanya orang yang belum seperti itu Bingung dari dunia Kalau sudah seperti itu baru Inilah hakikat dunia. Apa kita nunggu begitu dulu baru sadar? Itulah dunia. Atau pikirkan aja. Kalau saya mikir sederhana aja. Katakanlah saya sekarang dari dunia menghalalkan segala cara, dapat dunia, mewah semuanya. Tapi akhirnya jiwa itu nggak tenang. Jiwa nggak tenang, bertentangan dengan fitrah. Kita tahu dalil Quran begini, sunnah begini, kita melanggar tak tenang jiwa, nggak enak, nggak bahagia. Apalagi akhirnya nanti tua, sakit, stroke, kena jantung, kena ini, kena itu, akhirnya mati sengsara selama-lamanya. Memang kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya, keluar itu sulit. Tapi bisa, tapi bisa. Orang yang biasa hidup kelas 1 itu mau turun kehidupan kelas 2 itu berat, sulit, tapi bisa. Bisa. Apalagi turun kepada kehidupan kelas 3, lebih sulit lagi. Karena itu mumpung kita belum masuk kehidupan kelas 1 Jangan masuk ke sana Nanti repot Karena manusia itu ada kurangnya, ada lemahnya Ekonomi gak terus menerus seperti itu Orang dulu kaya kehidupan kelas 1 Sekarang melarat Gak punya apa-apa Tapi tetap kepingin seperti kehidupan kelas 1 Ya sengsara dia Tersiksa Jadi begitu aja Pikirkan kehidupan dunia kayak gitu Apa kita mengorbankan akhirat kita yang yang kekal selama-lamanya. Bukan tidak boleh ya, boleh cari dunia silahkan, tapi cari yang benar. Jangan sampai membuat lalai. Dan dunia pun bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Istilahnya carilah dunia dan bawalah mati, keluarkan kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang kalau sudah kena dunia itu tambah pelit, biasanya gitu. Dulu ketika miskin dermawan, ketika kaya malah pelit. Itu banyak orang gitu. Ketika miskin, masya Allah, bantu sana, bantu sini. Begitu kena dunia, Allah akbar. Dia itu kena penyakit syuhun mutahun Syuh. Apa syuh itu? Syuh itu adalah tamat ingin dapat. Dan kalau dapat, pikirnya bukan main. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Bagaimana cara menghilangkan rasa iri Rasa iri Ya rasa iri ya Hasad Hasad itu definisinya Ada definisi yang umum Ada definisi yang khusus Definisi hasad yang umum Yaitu tamani Zawarin ni'mah indal bayi kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari dia. Jadi orang dapat nikmat, kita sakit hati, kita ingin agar supaya nikmat itu hilang dari dia. Oh, ini hasad. Yang lebih lembut lagi adalah karohiyatun nikmat indal bayar. Tidak suka orang lain dapat nikmat, tidak suka aja, itu sudah merupakan hasad. Orang dapat nikmat, dia tidak suka. Subhanallah bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya resepnya itu pertama-tama kita menyadari kehidupan dunia dibagi oleh Allah. Yang baginya adalah Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Dunia dibagi oleh Allah. Simpulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Kalau kita hasad berarti kita tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, Orang yang hasad itu hidupnya tidak akan bahagia. Susah sengsara orang hasad. Semakin orang itu dapat nikmat, semakin dia itu susah. Seakan-akan dia itu bawa api ya, dia bakar dirinya dengan api terbakar. Sumpah. Susah di dunia, di akhirat dibakar oleh Allah di neraka karena hatinya jelek, hatinya buruk. Sehingga sering diibaratkan ya kalau ada orang hasad ya, dan temannya itu beli sepeda Sepeda biasa, sepeda pancal itu Dia sakit flu Lalu temannya dapat rezeki lagi Beli sepeda motor Dia sakit apa Hipertensi Darah tinggi Lalu temannya dapat rezeki lagi Beli mobil Dia kena diabetes Kencing manis Lalu temannya dapat rezeki lagi beli beli rumah di perumahan sana bagus. Dia kena stroke. Ya. Kemudian temannya dapat rezeki lagi, nikah lagi. Iya, dia mati. Ya itulah contohnya orang hasad sumpah. Buat apa hidup sumpah seperti itu? Kemudian juga belum lagi nanti kebaikan-kebaikan yang dihapus oleh Allah karena hatinya kotor, hatinya rusak. Kemudian juga buat apa sih kita hasad itu? Salah seorang salafus soleh namanya Ibnu Sirin rahimahullah taala Beliau seorang tabi'in termasuk ulamanya tabi'in, beliau mengatakan untuk menghilangkan untuk menghilangkan hasad. Kalau kita ada perasaan hasad kepada seseorang, kita hasad kepada si A ya, hasad kepada dia. Maka kita pikir saja, kalau dia itu adalah ahli syurga, buat apa aku hasad kepada dia? Toh dia nanti masuk ke dalam syurga, mendapat kenikmatan yang lebih hebat dari kenikmatan yang dia dapatkan sekarang ini. Dia ahli surga nanti. Wa tabahasa kepada ahli syurga. Kalau toh seandainya dia ahli neraka, buat apa hasad kepada dia? Toh dia nanti masuk ke dalam neraka, dibakar di neraka. Kenikmatan yang dia rasakan sekarang nggak ada artinya dibakar di neraka. Buat apa hasud? Langsung sifat hasadnya hilang sampai akar akarnya. Kemudian di antara cara untuk menghilangkan hasad pula, ini yang lebih hebatnya. Kalau ini atau mengamalkan hilang langsung sampai akarnya bersih. Begitu timbul sifat hasad kepada siha, langsung istighfar kepada Allah dan doakan A ya Allah. Berilah siha itu barokah. Berilah dia kehidupan yang baik. Jadikanlah dia ahli surga ya Allah. Wah. Langsung hasadnya hilang. Tapi timbul hasad lagi. Kalau doamu dikabulkan bagaimana nanti? Setan datang lagi. Jadi itu. Jadi buat apa hasadnya? Dan hasad adalah penyakit masyarakat. Orang kalau ada sifat hasad dia ngacau nanti. Ngacau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana meluruskan niat ketika berangkat sekolah Untuk lebih mengejar ilmu daripada mengejar nilai Karena kata teman-teman jika sekolah nilai kita jelek, kita tidak naik kelas, tidak akan lulus sekolah. Sedangkan kita sekolah juga seharusnya menuntut ilmu untuk Allah. Ya betul. Niatnya adalah menuntut menuntut ilmu karena Allah Swt Berusaha belajar tetap mengejar nilai boleh-boleh saja, tapi bukan nilai tujuan utama. Karena orang itu ada yang nilai adalah tujuan utama. Dia sudah biasa ranking satu Turun pengen dua aja, sumpuknya bukan main dan malunya juga bukan main. Wah, ini nggak benar. Yang penting adalah usaha kita. Kita sudah berusaha, dapat ilmu, alhamdulillah. Mau sepuluh, 10, dua puluh, yang penting kita dapat ilmunya. Iya kan? Jadi bukan mengejar ranking kan hanya jadi riak itu, jadi riak. Riak. Jadi pamer, ingin pamer, ingin dapat gelar, ingin dapat ranking satu, ingin dapat juara. tapi nah, ingin dapat ilmu. Dan ilmunya adalah bermanfaat. Yang penting itu. Buat apa lagi satu kalau ilmunya tidak bermanfaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallahu. Berkaitan dengan seimbangnya dunia akhirat, anak pernah dengar teman berkata, "Ana sih apa sih yang tidak mungkin di dunia ini asalkan kita berusaha?" Insya Allah Allah akan memudahkan Karena Allah menilai usaha kita bukan hasilnya Bagaimana menurut Ustaz Jazakumullah khairan kathiran Ya Memang betul Yang dinilai adalah usahanya Bukan hasilnya Tapi itu amalan akhirat Bukan amalan dunia Amalan akhirat termasuk dakwah Dakwah ini yang dinilai oleh Allah adalah Upaya maksimal kita Bukan hasil yang kita dapatkan jadi yang jadi masalah itu adalah upaya maksimal kita. Dan seorang itu dikatakan sukses kalau dia telah berupaya maksimal. Semua cara, semua cara ditempuh semuanya berarti dia sukses walaupun nggak ada hasilnya. Seperti Nabi hari kiamat nanti datang tidak membawa umat. Ada yang umatnya satu atau dua, ada yang sepuluh. Apakah Nabi itu gagal? Tidak, Nabi itu berhasil, sukses, dia sudah berusaha maksimal. Adapun hasil itu urusannya Allah. Jadi bukan berarti ya, bukan dari hasilnya ya. Tapi itu adalah amalan akhirat, bukan amalan dunia. Jadi amalan dunia itu kita nggak dapat apa-apa. Kecuali kalau amalan dunia yang kita niatkan untuk akhirat. Misalnya tidur niatnya adalah supaya nanti bisa bangun malam sholat tahajud, supaya bisa bangun sholat subuh, supaya sehat, itu tidurnya sama dengan sama dengan sholat tahajud dapat nilai ibadah. Bagaimana ucapan salamu soleh ini ahtasibu naumati kama ahtasibu mati. Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangun malamku. Makan kalau niatnya adalah supaya sehat, supaya kuat, supaya bisa ibadah, mengabdi kepada Allah, melayani masyarakat, makannya adalah ibadah. Kalau kita bicara zuhud, ikhwan wa khawatina rahimakumullah, kita masih jauh dari zuhud. Bahkan kalau kita bicara zuhud yang sebenarnya kita ini malu sendiri nanti, malu sendiri. Dibahas di dalam kitab zuhud ya, kitab zuhud yang paling terkenal itu ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kitab zuhud namanya. Satu kitab khusus bahas zuhud. Mulai dari zuhudnya para nabi sampai zuhud Nabi Muhammad wasallam, kemudian zuhudnya para sahabat, zuhudnya tapi terus. Kalau kita ngaji kitab itu, kita ini malu. Kita sudah amat sangat jauh dari kehidupan mereka. Kemudian juga kitab Zuhud yang ditulis oleh Abdullah Ibn Mubarak. Sangat indah. Itu kalau kita kaji, kita malu sendiri. Karena tiap-tiap kita baca yang kena adalah kita sendiri. Kita jauh daripada Zuhud. Kehidupan kita. Karena kita sudah terpitnah oleh materi, materi, dan materi. Karena lingkungan, pengaruh lingkungan, dan yang lainnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ana dari keluarga miskin Sekarang sudah berkeluarga dan merintis usaha Ana ingin menjadi orang yang punya harta Sehingga anak-anak saya bisa konsentrasi di bidang dakwah dan agama Tanpa bingung merintis usaha atau mencari dunia Pertanyaan Apakah saya salah mengorbankan diri untuk mengurusi dunia agar anak-anak saya yang berdakwah memajukan Islam? Syukron. Ya dilihat dulu, tadi kan telah dibahas kan Dunia itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Dunia yang tercela yang membuat kita lalai. Menghalalkan segala cara, ibadahnya berantakan, sholat nggak khusyuk dan yang lain-lainnya. Tapi kalau dunia tidak membuat kita lalai, justru dunia kita buat untuk akhirat, untuk nabung di akhirat, ini dunia yang terpuji. Sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena ada orang, ini cerita dan ini kisah nyata. Hmm. Ada orang itu mula-mula miskin. Dia rajin tahajud, masya Allah. Puasa Senin Kemis, masya Allah. Lima waktu di masjid. Sholatnya khusyuk, sholat sunnah, semuanya ngaji Quran. Ketika itu dia miskin, belum tersibukkan oleh oleh kerja. Kemudian oleh seseorang, ada dilihat ini orang baik, diberi modal. Ini saya ada modal, Bagaimana kalau modal ini kamu jalankan nanti kita bagi hasil 50% persen, 50%. persen, 7 7 dapat modal. Sudah mulai dia sibuk kerja. Sibuk, sibuk dan sibuk. Karena sibuk kerja, salat malamnya hilang. Karena capek, malam tidur, dan capek kerja. Salat malamnya hilang mula-mula. Kemudian berikutnya lagi puasa sunnahnya juga hilang. Karena sibuk kerja. Berikutnya lagi, sholat lima waktunya di masjid sekarang tidak waktu di masjid. Yang di masjid itu cuma maghrib, isak dan subuh, Zohar asar sibuk kerja. Berikutnya lagi cuma maghrib saja, subuh dan isaknya hilang. Berikutnya lagi sholatnya sudah tidak khusyuk karena sudah sibuk dengan pekerjaan. Sekedar sholat badannya saja. Berikutnya lagi sholatnya cepet-cepetan supaya segera bisa kerja. Berikutnya lagi subuhnya kelewatan, kecapean bangunnya jam 6. Terus seperti itu ngaji Qur'annya yang dulu satu hari satu juz, sekarang sudah hilang. Kadang pegang Qur'an, kadang tidak pegang Qur'an. Terus seperti itu. Nah kalau ini, ini dunia yang tercela. Lebih baik kamu miskin dulu aja daripada kamu seperti sekarang. Kecuali kalau dia kerja dari dunia akhiratnya tetap jalan normal, khusyuk, nggak terganggu, wah masya Allah. Silahkan teruskan. Ya dipikirkan aja apakah dunianya seperti ini atau seperti itu. Ya, sekali lagi jangan kita kurbankan akhirat gara-gara dunia. Yang diminta oleh Allah itu adalah kita perbaiki diri kita. pastakin kama umirta. Coba anda buka itu di surat surat uh, surat Hud. Bagian terakhir ya. pastakin kama umirta. Itu termasuk ayat yang sangat berat bagi Rasulullah SAW dan ayat yang menjadikan Rasulullah sampai beruban, keluar ubannya. Fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Kamu, kamu dan kamu bukan orang lain. Kamu, kamu dan kamu bukan orang lain. Jadi kita sendiri. Jangan kita jadi seperti lilin. Karena menerangi sekitarnya bakar dirinya, nggak benar. Yang benar seperti rembulan Menerangi tanpa membakar diri Jadi begitu Mudah-mudahan jawabannya jelas ya Jadi silahkan kerjanya diteruskan Usaha diteruskan Tapi tetap akhiratnya jangan dikorbankan Seperti itu Jangan gara-gara memikirkan anak kita korbankan diri kita Tidak Begitu diatur oleh Allah Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha dia adalah yang melata di muka bumi, melainkan oleh Allah rezekinya adalah diatur. Ada sebagian salafus soleh itu ketika itu akan pergi jauh, entah pergi menuntut ilmu atau jihad ya. Pokoknya dia mau pergi jauh, dia tinggalkan anak dan istrinya. Sebenarnya dia khawatir nanti bagaimana anak saya, istri saya, bagaimana nanti siapa yang ngatur, siapa yang ini. Akhirnya orang soleh ini berpikir, saya akan punya umum. Kalau memang istri dan anak-anakku adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang baik, pasti Allah jamin kehidupan mereka. Kalau ternyata istri dan anak-anakku bukan kekasih Allah, justru musuh-musuhnya Allah, buat apa aku mikirin musuh-musuhnya Allah? Buat apa aku pikirin musuh-musuhnya Allah? Sudah berangkat pergi, tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa pertanyaan Bagaimana agar kita mampu mencontoh para sahabat Yang bersungguh-sungguh dalam mencari akhiratnya Dan dalam memenuhi kewajiban dunianya Mencari nafkah dan seterusnya Mengetahui bahaya hubbud dunia Membuat Membuat diri kurang bersemangat dalam mencari dunia kalau kita lihat kehidupan sahabat dulu sederhana, mereka kan apa adanya. Kayak Rasulullah SAW dengan keluarganya, istrinya sembilan, kadang ada makanan, kadang nggak ada makanan. Pernah dua bulan berturut-turut di rumahnya Rasulullah nggak dinyalakan, nggak dinyalakan api. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Yang dimakan apa? Yang dimakan iman kurma, minumnya air. Apakah orang sekarang bisa hidup seperti itu? Dulu nggak mewah seperti sekarang. Dulu sederhana, nggak ada lampu, nggak ada bayar listrik, nggak ada PDAM, nggak ada bayar air, nggak ada bayar listrik, nggak ada bayar pulsa, pulsa mahal sekarang. Sehingga pulsa gratis sekarang yang ramai. Nggak ada bayar pulsa, nggak ada mewah. Kalau sekarang tuntutan banyak, nggak ada beli susunya anak-anak. Anak susu sudah ada susu ibu, nggak ada beli pampers. Iya, beli pampers sekarang Macam-macam tuntutan kehidupan. Apakah bisa kita nyontoh sahabat? Ya tergantung suami dan istri. Kalau ada kesepakatan mau nyontoh mereka bisa. Tapi kalau kita hidup di tengah masyarakat sekarang repot. Jadi perlu bikin komunitas sendiri. Komunitas sendiri. Bisa, jangan dibilang tidak bisa. Kemudian jangan kalau kita bicara pupuk dunia lalu menjadi semangat, tidak semangat mencari dunia, jangan. Mencari dunia untuk apa dulu? Kalau dunia untuk dunia, yang memang tercela. Ya jadi masalah dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat itu masya Allah. Untuk menghadapi ujian musibah berupa kenikmatan biasanya lebih sulit bagaimana cara untuk menghadapinya dan akan tetap istiqomah dalam ketaatan di jalannya. Memang benar. Sabar dan syukur sulit mana? Sulit mana itu? Sulit syukur. Karena kalau sabar kadang orang terpaksa, mau gak mau sabar. Sementara kalau syukur ada pilihan antara syukur dengan tidak bersyukur. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kunna ubtulina bidurra fasabarna wa ubtulina bisarra falam nasbir. Kami dulu diuji dengan kesusahan, kami sabar. Tapi ketika diuji dengan kesenangan banyak yang nggak sabar, nggak syukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Caranya pikirkan, kalau saya tidak bersyukur dicabut nanti nikmatnya oleh Allah. Ini dapat nikmat, enak. Kalau saya nggak syukur dicabut oleh Allah nikmat ini. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota tubuh. Jangan dipergunakan maksiat. Kita dapat nikmat dipergunakan maksiat, dicabut oleh Allah nikmatnya. Sehat dibuat maksiat, sakit. Rezeki lancar dibuat maksiat, rezekinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Rumah tangga harmonis, lalu maksiat, nggak harmonis lagi. nggak syukur. Apakah seorang wanita muslimah boleh menjadi saudagarwati? Sebagaimana Siti Khadijah. Ini kosakata baru ya. Saudagarwati. Jadi santriwati aja. Berkaitan dengan turunnya Islam terjadi setelah Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW Jazakumullah khair wa iyyakum. Boleh, boleh silakan mau jadi wati boleh. Tapi tetap dalam koridor syar'i. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya, masya Allah harta yang membantu dakwah Rasulullah SAW. Ketika periode Mekah Rasulullah diboikot, nggak diberi bantuan oleh siapapun. Yang bantu adalah istrinya Khadijah bantu dakwah Rasulullah SAW. Kalau mau begitu boleh. Boleh silakan mudor apa dia punya harta bagi hasil dengan laki-laki yang menjalankan hartanya. Tapi tetap dalam batasan-batasan syar'i. Boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua kita Bahwa kita kuliah tidak hanya untuk mencari pekerjaan Terutama bagi wanita Ya Memang kalau kita berhadapan dengan orang tua ya, Itu agak repot memang Karena kebanyakan orang tua kita Itu Telah menginjeksi anak-anaknya Untuk menjadi mesin-mesin pencetak uang Para orang tua itu mendoktrin anak-anaknya dari kecil untuk sekolah. Kamu kuliah, kuliah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa supaya kamu kaya raya. Supaya kamu punya mobil kayak si bulan. Itu orang tua kita seperti itu. Dan ini injeksi yang bahaya racun. Jadi anak itu dijadikan sebagai mesin pencetak uang, cari uang, cari uang, cari uang. Tidak pernah orang tua kita mengatakan kamu cari kamu sekolah saja, jadi dokter, nanti kamu bantu fakir miskin, menyembuhkan mereka. Kamu jadi NGO nanti kamu bantu orang-orang yang bodoh untuk pintar, kan? pintar mereka, kamu pintarkan orang itu Jarang orang tua kita seperti itu. Nah, ini bahaya. Yang disadarkan aja pelan-pelan kepada orang tua pakai hakikat kehidupan dunia. Bahwa kuliah bukan hanya cari pekerjaan, bukan hanya cari uang, tapi juga tujuannya adalah untuk berkhidmat, memberikan kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala ilmunya dipikirkan bagaimana saya bantu agama Allah dengan ilmu yang saya miliki. Nah, itu penting di, diajarkan orang tua begitu. Karena orang tua kita ya kebanyakan hampir semuanya mungkin seperti itu. Bahkan anaknya disuruh masuk pesantren pun karena pikirannya ke depan adalah eh, prospeknya itu masuk pesantren bagus. Masuk pesantren aja. Kayaknya prospeknya bagus karena kiai bulan itu kaya. Kamu bisa jadi seperti kiai bulan. Jadi anak itu dirusak otaknya, dirusak otaknya anak racun. Jadi perlu disadarkan pelan-pelan orang tua seperti itu. Dan kita tidak harus taat kepada orang tua, tidak harus taat kepada orang tua kalau maksiat. Tapi bantahnya pun bantah dengan cara yang baik. Coba untuk pikirkan lagi yang saya katakan tadi. Kalau orang itu cari dunia, cari dunia, katakan antum cari dunia dan antum dapat dunia, dapat dunia kaya raya harta berlimpah, mobil mewah, rumah mengkilap. Kemudian apa hasilnya semuanya itu setelah tua? Hasilnya apa? Hasilnya adalah ada artinya. Kalau tidak kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah. Dan nanti mati pun ditinggalkan. Ini juga masalah orang tua ya. Bagaimana menghadapi keluarga yang yang lebih mementingkan dunia, bahkan tidak mengerjakan sholat. Sebagai anak, kalau menasehati malah dibilang soalim. Orang tua atau keluarga lebih mementingkan pandangan orang, padahal itu dilarang oleh agama. Menyuruh pakai celana dan yang lainnya. Ya tugas kita adalah menasehati, nasehati, menyadarkan dan siapapun yang menyuruh kita berbuat maksiat kita tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Orang tua pun kita tidak boleh taat. Kemudian ini yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Saya pernah mendengar sebuah ungkapan Tuntutlah dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya Dan tuntutlah akhirat seakan-akan engkau akan mati besok Bagaimana keseimbangan dunia dan akhirat di sini? Atau bagaimana dengan ungkapan di atas? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapannya itu berbunyi ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Maksudnya itu bukan dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Seandainya besok kiamat, sementara di tanganmu masih ada ada bibit atau benih yang bisa ditanamkan dengan harapan akan tumbuh nanti, maka tetap tanamkan di bumi supaya besok tumbuh. Walaupun besok adalah kiamat, jangan mikir kiamatnya. Yang penting kita bisa berbuat sekarang, berbuatlah. Jadi bayangkan ya sabda Rasulullah SAW Di tangan kita ada bibit, ada benih ya Untuk ditanam Besok kiamat Kadang kita akan mikir Buat apa ditanam sekarang Toh besok kiamat Kata Rasulullah Jangan mikir kiamatnya Yang penting tanam dia itu Soal besok kiamat urusnya besok Yang penting kamu tanam Artinya di sini orang itu jangan diam Berbuat, berbuat dan berbuat Tapi tetap tujuannya adalah Akhirat dan akhirat Bukan dunia Kalau dunia tercelah.